Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Qala Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala uh, sebelum itu sekarang tentang apa itu? Apa kesimpulannya untuk mencuci tangan, mencuci kaki, juga mencuci wajah? Minimal berapa yang diperbolehkan? Ya minimal sekali. Yang paling banyak berapa? Yang paling banyak tiga. Boleh tidak kita pisahkan terkadang sebagian satu, sebagian tiga, sebagian dua, boleh tidak? Itu boleh, Bagaimana? diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di eh, diri, ya, Bukhari dari siapa dari Ibnu Abbas. Kalau doa Nabi SAW, marotan marot. Dalam riwayat yang lain, marotain marotain. Dalam riwayat yang lain, salah sama salah sama rot, salah sama rot. Kemudian dalam riwayat yang lain apa? Kada maroh, wakada marotain, wakada salah sama rot. Menunjukkan apa? Boleh kita memilih salah satu jari itu atau kita menggabungkan, itu boleh. Yang penting apa? Jangan sampai kita melebihi dari tiga. Soalnya kalau melebihi dari tiga, berarti apa? Berarti kita telah melampaui ajaran Rasulullah SAW dan justru tidak mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa. Sebagaimana datang dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan sanadnya Hasan mengatakan jaa Arabiyun ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang Badui datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang alu anil wudhu. Bertanya bagaimana cara berwudhu. maja abima ina Kemudian Rasulullah SAW meminta didatangkan air di dalam suatu bejana. Ini mengajarkan dengan amalan langsung ya. Mudah untuk dihafal. Faghsala Kemudian beliau mencuci kedua telapak tangan beliau itu yang kanan, kemudian yang kiri, tiga kali tiga kali. Summa ghasala salatan. Kemudian beliau mencuci wajah beliau tiga kali. Summa ghasala salatan. Kemudian beliau mencuci kedua lengan beliau yaitu lengan bawah sampai ke siku itu tiga kali tiga kali. mata Kemudian beliau mengusap sekali saja. Eh, mengusap kepala beliau tidak disebutkan sekali atau dua kali. Tapi diriwayatkan e, dalam Sahih Muslim hadis siapa itu Abdullah bin Abdullah bin Zaid Al-Mazini bahwasanya mengumpannya adalah satu kali. Fa adkhala isba'aihi asabahata ini fi udunai. Kemudian beliau memasukkan dua jari telunjuk beliau itu ke kedua telinga beliau. Wa masaha ibrahamaihi ala zahiri udunai Kemudian beliau mengusap bagian luar dari telinga beliau itu dengan ibu jari. maaf ya, begini. Yang yang ibu jari ada di luar. Sementara apa? Sementara yang yang telunjuk untuk apa masuk ke dalam, mencuci bagian dalam. Wasisabahata ini batina udunai. Sementara beliau mencuci bagian dalam telinga itu dengan jari telunjuk. Sumar ghasala rijlaihi salatan. Kemudian beliau mencuci kedua kaki beliau salasan-salasan tiga kali tiga kali. Ternyata untuk telinga juga agak tidak disebutkan berapa kali. Karena memang hadisnya Hasan. Al-Udunan minabas dua telinga itu bagian dari kepala. Maka sebagaimana kepala hanya sekali, telinga juga hanya sekali saja. Kumakol, kemudian setelah itu Rasulullah bersabda, Hakadal wudhu. Demikian inilah wudhu. Faman zada ala hada, Barang siapa menambahi ini, yaitu menambah tiga, menambah dari tiga, awna kosol atau kurang, fakod asa, maka dia itu telah berbuat jelek. Wal golam, dan berbuat golim. Menunjukkan apa? Ini dosa. Untuk tambahan nakoso, ini syar. Karena tidak mungkin kalau kita dua atau satu itu dosa, tidak mungkin. Ini tambahan yang syar. Makanya diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah dan An-Nasai, sanadnya sama. Tanpa ada tambahan nakoso. Maka sebagian ulama ahli, ahli ilmu mengatakan ini syah untuk tambahan nakosoh. Berarti yang dosa hanyalah apa? Kalau dia menambah sampai lebih dari tiga kali. Kalau apa? Kalau dia menambah tiga kali. Sudah tiga, kemudian dia tambahi lagi. Itu ya dosa dan boleh. Hadisnya hasan. Jadi ini apa? Kita mendapatkan faidah bahwasanya untuk wudhu boleh satu kali satu kali atau dua kali dua kali atau tidak tiga kali tiga kali secara umum kecuali kepala untuk kepala cukup satu kali saja. Sekarang bagaimana hukum israf di dalam masalah air, yaitu berlebihan? Tentunya yang terbaik adalah bagaimana disepakati ulama yang terbaik adalah cara wudhu Rasulullah SAW. Hadis mutafakun alaih diriwayatkan oleh uh, mutafakun alaih dari Jabir. Apa doa Nabi SAW bimut. Nabi SAW itu wudhu dengan satu mut, yaitu dua telapak tangan orang yang besar. Dua Wajar salah bisa dan beliau mandi itu dengan satu sok yaitu empat mut. Ini yang terbaik. Tetapi apa saja yang dari kita yang sanggup mencapai semacam itu, maka boleh bagi kita untuk apa? Untuk melakukan secukupnya sesuai dengan keperluan. Tetapi apa yang penting jangan sampai kita berlebihan. Karena kalau berlebihan nanti masuk dalam firman Allah Taala, "Fa inna Allah la Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Juga masuk di dalam hadis Inna Allah karihalakum salatan. Allah membenci dari kalian tiga perkara. Di antaranya adalah apa itu? Ibu atau mal menyia-nyiakan harta. Maka saya semacam ini cukup untuk apa itu melarang kita bersikap berlebihan. Adapun untuk hadis Fikul kulli in israf hatta tuhur. Di dalam segala perkara itu ada sikap berlebihan sampai di dalam masalah bersuci. Wa inkana kana ala syafi'in nahar. Walaupun orang tersebut ada di tepi sungai. Ayat banyak, kita bisa bebas memakainya, tetapi apa? Tetapi di sini berlebihan. Kalau kita berlebihan tetap dia tercela, tetap ikhrom. Hadis ini doif. Memang dia hadisnya ada sebagian ada sebagian rawi yang meriwayatkan sampai ke Rasulullah dari sahabat yang namanya siapa? Imran bin Husain, tetapi sanadnya doif. Demikian pula ada rawi yang lain meriwayatkan dari jalur lain, tetapi apa? Tidak kuat sanadnya. Yang benar ini hanyalah kalam siapa? Kalam seorang uh, eh, Asba'ut Tabi'in Hilal Ibnu Yisah rahimahullah ta'ala. Bahwasanya ini fatwa beliau. Fikul syai'in israr. Di dalam segala perkara ada sikap berlebihan. Itu apa? Terlarang. Hatta tuhul, Sampai batang dalam bersuci. Itu pun apa? Terlarang kalau berlebihan. Wa inkana ala syati'il bahas. Walaupun dia itu ada di tengah-tengah sungai. Yaitu apa? Walaupun air banyak, diusahakan kita wudhu itu secukupnya saja. Tidak perlu terlalu banyak. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam As-Sunanul Kubro Dan yang mendoifkan juga Al-Baihaqi. Kalau disampaikan ke Rasulullah maka memang sanadnya boleh. Tetapi kalau orang itu berwudunya memang lebih dari tiga, walaupun ini adalah haram, apakah wudunya itu batal? Batal tidak wudunya? Yang benar apa tidak batal? tidak batal. Imam Nawawi mengatakan apa? Idza zada ala salat faqad irtaqabal makruh. Kalau dia itu wudhu lebih dari tiga kali, maka dia telah melakukan sesuatu yang dibenci. Wala betul wudu. Tapi wudhunya tidak batal. Kenapa? Karena ini tidak terkait dengan syarat dan rukun. Maka walaupun dosa tetapi apa tidak batal sah wudhunya. Hadza madhabuna wa madhabul ulama ikafah. Ini madhab kami dan madhab seluruh ulama. Maka jangan kita melebihi angka tiga. Oke. Sekarang bagaimana kalau seseorang itu merasa ragu? Aku tadi sudah mencuci dua kali atau tiga kali. Kalau jelas dia mencuci dua kali, boleh dia menambah sekali. Tapi kalau dia sudah mencuci tiga kali, maka tidak boleh dia melebihi. Muskilahnya sekarang dia ragu. Jadi sudah dua atau masih atau sudah tiga, baru dua atau sudah tiga, maka bagaimana yang kita lakukan? Maka jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat apa? Kita ambil dengan yang paling kita yakini. Kalau memang wala batu juga antar besar kita, kita ini baru dua, boleh kita tambah. Tapi kalau sepertinya kita sudah tiga, maka jangan kita tambahin Dua pun sudah sah. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Al-Hadithul Hadi wa Salatun. Hadis yang ke-31 Wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifat wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang sifat wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala wa masaha fi ra'sihi wahidah. Rasulullah SAW mengusap kepala beliau itu satu kali saja. Ini tafsir dari siapa? Ibnu Hajar. Beliau dari Syafi'iyah. Bahwasanya untuk kepala itu cukup sekali saja. Aku jauh Abu Dawud dan memang hadis ini sahih. Abu Dawud, Anasai dan Tirmidzi yang meriwayatkannya hadisnya agak panjang karena Ali merinci cara wudhu tersebut. Tetapi Ibnu Hajar hanya mengambil apa bagian yang inti yang beliau inginkan. Adapun kalau ingin mendapatkan yang panjang, kembali kepada isyarat dari hadis tersebut dan juga misalnya di Sahih Musnad disebutkan hadisnya secara lengkap. Berarti dari sini kita tahu bahwasanya yang benar adalah perluasannya mencuci kepala itu cukup sekali saja berdasarkan hadis Ali dan juga berdasarkan hadis Utsman bin Affan dan Abdullah bin Zaid al-Mazini di Sahihain. Dan memang para ulama berselisih pendapat tentang masalah ini. Adapun Imam Syafi'i dan satu riwayat dari Imam Ahmad menganggap apa mustahab untuk mencuci sampai tiga kali berdasarkan keumuman hadis Ibnu Abbas yaitu apa doa Nabi SAW salasan salasa. Nah, eh, hadis enggak kalau yang disebutkan di sini Utsman. doa Nabi SAW salasan salasan. Nabi SAW berwudu tiga kali tiga kali. Mereka mengatakan ini umum. Tetapi tentunya apa? Tentunya hadis yang umum itu dibawa kepada pengkhususan. Manakala hadis Utsman sendiri dalam Sahih Hain dan juga Abdullah bin Zaid dalam Sahih Hain dan juga hadis Ali di dalam apa itu Abu Jawad dan lain-lain menegaskan dia itu hanya sekali maka maksudnya tiga kali tiga kali itu untuk apa keumuman keumuman anggota badan yang di dalam wudhu itu kecuali yang diperkecualikan oleh hadis tersebut. Jadi secara umum memang tiga kali tiga kali kecuali untuk yang kepala. Itu cara menggabungkan hadis tersebut. Itu seandainya riwayat Utsman bin Affan tadi adalah apa riwayat yang sahih, sahihah. Tetapi sebagian ulama mengatakan dia itu riwayat yang syadzah. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Baihaqi dan juga Ajarul Qutni. Maka yang benar adalah apa? Memang khusus untuk kepala itu sekali-sekali saja, satu kali, satu kali saja. Adapun untuk hadis Utsman sendiri dalam riwayat yang lain apa? Tidak menyebutkan angka. Yang lain disebutkan tiga tiga tiga kecuali kepala tanpa menyebutkan angka. Maka jelas ya riwayat yang terang-terangan mengatakan untuk kepala itu tiga misalkan seperti riwayat Utsman yang dilakukan oleh Abu Dawud itu adalah syad. Syad termasuk apa berarti hadisnya lemah. Maka yang benar adalah pendapat mayoritas ulama yaitu apa pendapat terkenal dari Imam Ahmad, Imam Malik dan Abu Hanifah dan yang lain-lain dan juga dirosikan oleh Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim bahwasanya cukup kepala itu sekali saja. Dan hikmahnya adalah apa? Bahwasanya untuk kepala memang dia adalah taksir yaitu peringanan. Karena kepala itu mudah untuk apa? Mudah untuk sakit, mendapatkan sakit dan sebagainya. Kalau rambut itu terlalu basah maka Allah Taala kasih keringanan. Bahkan apa kalau dia memakai memakai apa itu namanya imamah, memakai turban tidak perlu dilepas. Betul-betul memang untuk kepala itu keringanan. Baik, kita lanjutkan al hadithu asani wasalatun. Hadid yang ke-32. Wa an Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu. Abdullah bin Zaid bin Asim ini tentang masalah hadis wudu. Adapun kalau Abdullah bin Zaid bin siapa? Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi itu hadis adan yang terkenal mendapatkan mimpi dari malaikat itu. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi itu untuk adan. Ataupun Abdullah bin Zaid bin Asif maka dalam masalah buruk. Kalau di sifat wudu, wa masana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Rasulullah SAW mengusap kepala beliau Fa'akbala biyadaihi wa adbar. Beliau membawa kedua tangan beliau itu ke depan dan ke belakang. Ini takdim wa takhir. Yang betul apa? Dari depan dulu tentunya, kemudian ke belakang, kemudian baru ke depan lagi. bagaimana dalam riwayat yang lebih panjang. Wafilah masih dalam lafaz yang lain dan ini yang menjelaskan itu. Bada'a bimuqaddami ra'sih. Rasulullah memulai dengan mengusap bagian kepala, eh, bagian depan dari kepala beliau. Yaitu apa? Ubun-ubunnya itu ya. Tempat tumbuhnya rambut yang paling depan secara umum. Hatta zahabatihi ma ila kofah Sampai beliau membawa kedua tangan itu mencapai tengkuk. kofah tengkuk. Summa rabbahuma ila al-makanil ladzi bada'a Kemudian beliau mengembalikan dua tangan itu ke tempat yang beliau memulainya, yaitu ke depan lagi sampai ke apa itu? sampai ke ubun-ubun lagi dengan kedua telapak tangan. Untuk mengusap kepala, yang diusap itu kanan dulu atau kiri dulu? Eh? Iya bersamaan. Artinya menunjukkan apa bersamaan. Tidak bisa dipisah. Beda kalau apa tangan, kaki, ya itu memang memang ya seperti itu. Demikian pula wajah, tidak bisa dipisah. Demikian berkumur-kumur. Gimana kumur-kumur? Dikipas kanan kiri itu Nggak bisa memang. Jadi kanan kiri ini khusus untuk yang memang bisa dibagi, dibagi secara umum. Masya Allah kita dapat hadis banyak. Langsung aja kita ambil satu lagi. Ini juga agak pendek. Al-Hadis Salih wa Salatun, hadis yang ke-33. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu fi sifatil wudu masa masaha summa eh, masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Rasulullah SAW mengusap kepala beliau wa adkhala asab bahatain. Beliau memasukkan dua jari telunjuk beliau di uzunain di kedua telinga beliau wa masaha bi ibhamaihi zahira uzunain dan beliau mengusap dengan dua ibu jari beliau itu di bagian luar telinga ini hadis yang kita isyaratkan, yang kita sebutkan tadi secara lebih lengkap. Tapi ini Ibnu Hajar hanya mengambil bagian yang beliau inginkan saja. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasai wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Yang benar hadisnya hasan. Karena riwayat siapa itu? Riwayat Amr bin Su'ad an Abi an Jabir. Ini riwayat yang hasanah, bukan sampai sahih. Baik. Berarti dari sini kita mendapatkan faedah Bahwasanya apa? Bahwasanya kepala eh, telinga itu termasuk disyariatkan di dalam apa itu wudhu untuk diusap. Walaupun di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW datang untuk menjelaskan Al-Qur'an. Rasulullah hanya menyebutkan, ya, Allah Ta'ala hanya mengatakan apa itu? Wansahu biru usikum. Usaplah kepala kalian. Tanpa menyebutkan telinga. Tetapi apa? Ternyata praktek Rasulullah SAW setelah mengusap kepala langsung mengusap telinga. Dengan apa? Dengan air itu juga. Air yang ada di kepala tadi. Menunjukkan bahwasanya memang apa? Telinga itu bagian dari kepala. Makanya datang di dalam hadis Hasan Hasan bin Ghairi Rasulullah bersabda al-udhunan minar ra's. Dua telinga itu bagian dari kepala. Hadisnya Hasan bin Ghairi. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan yang lain-lain juga pendapat Asawi, Ibnu Mubarak, Imam Ahmad dan yang lain-lain. Dan ini juga pendapat dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Musa al-Ash'ari dan ulama banyak sekali tentang masalah bahwasanya apa? Telinga itu bagian dari kepala. Diusap sebagaimana e, setelah langsung setelah mengusap kepala tanpa mengambil air yang baru. Adapun sebagian ulama yang lain mengatakan telinga itu bagian yang terpisah sehingga apa kita datangkan air yang baru tetapi hadisnya semua hadis yang mereka datangkan dois yang mengatakan telinga itu menggunakan air yang baru yang benar apa langsung dengan air yang kita pakai untuk mengusap kepala sekarang apa hukum mengusap telinga bagi ulama yang merojihkan dan memang ini yang rojih bahwasanya telinga itu bagian dari kepala Berarti apa? Maka dia adalah bagian dari rukun. Hanya saja para ulama berselisih pendapat tentang masalah apakah mengusap kepala itu harus semua. Mayoritas mengatakan apa? Memang dia semua. Sehingga kalau hanya mengusap sebagian tidak sah. Maka barang siapa mengusap kepala tanpa mengusap telinga, maka itu tidak sah. Tapi bagi yang lain, dan ini juga pendapat kuat sekali, pendapat dari Imam Syafi'i dan yang lain-lain, bahkan ini pendapat jumhur, Bahwasanya apa? Mengusap telinga itu hanya mustahab. Berarti kalau dia itu tidak mengusap telinga, maka sah wudhunya. Tetapi tentunya lebih baik apa kita memilih untuk apa mengusap telinga. Bagaimana yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi dengan apa? Dengan hadis al udunan minar roos. Telinga itu bagian dari kepala. Bagaimana? kepala itu wajib diusap, maka sebaiknya kita juga mengusap telinga kita. Walaupun Barang siapa memilih pendapat jumhur, maka itu dipersilahkan karena ini memang perkara ya tidak masalah insya Allah. Bahwasanya apa? Barang siapa sengaja tidak mengusap telinga, maka wudhunya sah. Tapi lebih selamat adalah apa? Kita usap telinga kita. Kaidahnya tentunya apa? Selamat dari selamat dari kemungkinan kekeliruan dan juga selamat dari apa? Dan juga memperbanyak apa itu? Anggota wajah, anggota badan yang putih cemerlang nanti di hari kiamat. Itu penting sekali. Dan juga untuk apa? Terutama mencuci telinga kita dari dari kencing setan. Karena orang yang tidak sholat malam, dia itu dikencingi oleh setan. Kalau dia tidak berzikir, zikir yang melindungi diri dari gangguan setan ketika tidur itu. Maka ini penting untuk kita cuci telinga kita juga. Hmm. Dan wasilah ya, wa wallahu ta'ala a'lam. dengan sembahyang makmum masuk lepas yang kedua dan ketiga maka kita tahu imam yang semayang dua kali Eh, sholat jemaah. Ya, sholat jemaah. Sholat asal empat. Kan, ya? iya. Kemudian imam dah ya, ada kisah itu lah. Dah semayang lebih daripada empat datang. Ya. Maksudnya kebetulan imamnya keliru. Keliru. Hmm. Jadi bagaimana dengan kamu? Adakah dia nanti salam kamu orang yang mampu dia lembak apa? Ataupun dia kena bangun tambah satu lagi? Maknanya sudah sholat berapa? Dia ikut. Dia disuruh untuk ikut imam. Ini memang khilaf. Sebagian ulama mengatakan kalau kita yakin kita ini sudah empat, sementara imamnya keliru, sudah biarkan dia selesaikan. Kita duduk dulu menunggu sampai sampai dia duduk, ah, kita nanti salam sama-sama. Kalau imamnya apa itu namanya sujud sahwi bagus, kita juga ikut sujud sahwi. Tapi sementara ulama yang lain mengatakan apa? Kalau imamnya berdiri kita ikut berdiri. Keumuman hadis apa itu? Inna masih ilal imam yukam mabit. Imam itu dijadikan untuk apa? Untuk diikuti. Ida kabbara fakabiru, ida raka'a kau dan seterusnya itu. Ida fajada fasjudu. Menunjukkan memang kita ikuti saja. Oh nanti apa? Kesalahan yang ada akan dijabar, akan ditutup dengan apa? Dengan dua dua rukuk eh, apa dua sujud untuk sekali. Maka yang rojih itu adalah kita ikuti saja. Nanti sambil apa? Kalau imamnya sujud kita sujud. Tapi yang memilih pendapat yang lain sudah kita tunggu aja kita duduk sementara imamnya biar biar rukuk dan sujud dan seterusnya. Nah itu silahkan. Nanti pasti salamnya sama-sama. salam untuk kita apa? Untuk kita salam sebelum imam. Dan kiranya imam itu dia, dia ada siap, ya. yang ngomong yang depan luar ya. ya. Uh, juga sudah jauh sebelum dia tambah lagi. Iya dia dia ikut. Itu ditanyakan oleh para ulama, bagaimana kalau imamnya itu mau sujud sahwi, sementara makmumnya ini masih kurang, kan masih kurang dia. Ya. Nah, dia ikuti saja. Kecuali kalau apa? Kalau imamnya itu sujud sawinya setelah salam, karena hubungan imam dengan makmum putus setelah apa? Setelah salam. Maka imamnya eh, sujud sahwi maka makhluk yang masuk tadi berdiri menyelesaikan soalnya sendiri dan dia tidak akan tidak akan dosa kenapa karena seluruh kesalahan yang ada tentang masalah sholat itu dipikul oleh siapa oleh iman yusallu nalakum fa'in asabu falakum walahum wa'in asau falakum wa itu sholat untuk kalian kebaikannya untuk kalian kalau dia benar pahalanya untuk dia dan untuk kalian kalau dia salah dosanya untuk dia dan pahalanya untuk kalian jadi kita ikuti saja itu yang rojih, pendapat yang rojih tentang masalah itu. Kalau memang dia bergerak, bergerak yang masih diperbolehkan oleh syariat sebelum salam. Ustaz macam cara tegur imam Subhanallah itu ada dalil yang oh, jelas. Ya hadis Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. alaih dan juga beberapa dalil yang lain. Ketika Rasulullah SAW tertinggal, tertinggal sholat ketika perang tabuk itu karena masalah wudhu, kemudian Rasulullah apa? Rasulullah tertinggal, sementara para sahabat mereka diimami oleh Abdurrahman bin Auf. Kemudian ketika Rasulullah masuk ke Sof, para sahabat apa? Merasa terkejut. Melihat ternyata Rasulullah datang. Maka mereka banyak bertepuk tangan. Kemudian setelah selesai salam, ini hadisnya panjang, setelah salam Rasulullah mengatakan, Malakum idana bakum syai'un. Bagaimana kalian itu ketika kalian tertimpa sesuatu, aksar tumbuh tasbih. Kalian memperbanyak apa tepuk tangan. Ini nama tasbih kulit nisa, dua tasbih kulit rijal. Tasbih itu adalah untuk apa wanita. Tasbih itu, itu yang untuk laki-laki. Fa'idha nabakum syai'un fi sholatikum fasadihu. Apabila kalian itu tertimpa sesuatu dalam sholat, hendaknya kalian bertasbih. Fa'idha kubiha iltafata ilaihil imam. Kalau eh, kalau sudah ditasbih, yaitu ada ucapan tasbih, hendaknya imam itu menoleh. Sebenarnya ini mungkin kita heran, gimana imam menulis? Tapi berdasarkan dalil-dalil yang lain dan hadisnya sahih mutafakun alaih menunjukkan imam itu boleh menulis kalau memang ada apa sesuatu yang diperlukan di dalam sholat. Seperti Abu Bakar menulis ketika orang-orang tasbih ternyata dengan datangnya Rasulullah, maka Abu Bakar mundur. Menunjukkan apa imam boleh menulis untuk kepentingan sholat. imam selesai di sini apa? Bahwasanya untuk ada musik, eh, ada musik di dalam sholat untuk kita peringatkan dan kita pasti memberkatkan imam dan sebagainya. Demikian pula kalau apa? Kalau ada orang mengetuk pintu di luar, sementara kita sedang sholat, maka yang benar adalah apa? Kita tasbih. Insya Allah negara kita kalau tahu syariat, oh ini sedang sholat dia. pun itu pendapat jumhur. Ada sebagian ulama yang pendapatnya lain. Dia dalam sholat, sementara yang di luar ketuk-ketuk pintu terus. Akhirnya dia baca Quran. Udhuluha bisalam. ya tentunya ini istihad dia ada yang betul tasbih. Karena berdasarkan apa keumuman hadis tadi, idana nafakum syai'un fi sholat. Kalau kalian mengalami sesuatu, ini umum lafaznya. Allah Bisa menguat, mengerahkan ke suara. Iya, dikerahkan suaranya. Allah Allah Allah Allah. Yang betul sih tasbih. Tasbih, allah Boleh tasbih. Apa? Yang disyariatkan adalah tasbih. Allahu a'lam. Ini kalau menulis tuh enggak Dada itu sudah tak menghadap kiblat macam mana? Nah, para ulama mengatakan diusahakan menolehnya jangan sampai badan kita ikut menoleh, ikut kepala aja, kepala dan leher. Enggak perlu banyak-banyak. Kalau bisa kan ada lihat kelihatan kalau makmumnya kelihatan. Insya Allah. Jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak memang bisa batal sampai kita apa itu keluar dari dari arah kiblat badan kita. Allahu akbar. Ustaz, ayat dari eh, wakadari Wali kaum zalim sampai menyebabkan ayat ini ayat ini diturunkan eh, maksudnya pemimpin yang zalim itu diturunkan untuk rakyat yang zalim. Iya betul. Sebagaimana datang di dalam hadis Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu hadisnya Hasan diriwayatkan oleh siapa? Eh, siapa itu? Imam Al eh, bukan. Al Hakim di dalam Mustadrak. Yang Rasulullah mengatakan dan tidaklah suatu suatu kaum itu dia berbuat curang di dalam timbangan, eh, dia itu berbuat goreng di dalam perdagangan atau timbangan, kecuali nanti akan dikuasakan kepada mereka pemimpin yang curang. Yang nah, itu adalah hukuman. Makanya Al Hasan Al Basri mengatakan apa itu? Al Umaru Al Umaru Zalamah eh, Ukubatullah eh, Ta'ala ala ibad Pemerintah yang dolim itu adalah hukuman Allah kepada para hamba kalau tak Fala Allah ala lain, disait. Maka jangan kalian membantah hukuman Allah dengan pedang. Enggak boleh kita berontak. Nanti kondisinya tambah parah. Ini itu hukuman. Allahu a'lam. yang benar insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika ya Alhamdulillahirobbilalamin. Hmm.